senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, di kesempatan kali ini Allah masih memudahkan hati kita, langkahkan kita eh, meneruskan apa yang kita baca di subuh Senin yaitu kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di bab ke-30 halaman 304. Babu majaa fi faqihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang buah-buah yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang kita ambil di pertemuan sebelumnya, hadis nomor 197. Kata Abdullah bin Ja'far Ja'far bin Abi Thalib Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kithaa birrutabi. Kata Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kitha. Kitha itu adalah sejenis timun ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan kitha ini ya timun. Timun ya. Ada yang mengatakan itu adalah mirip timun. Ya. Jadi kalau kita katakan itu timun tetapi jenisnya berbeda. Ya, jenisnya berbeda dan dia lebih besar daripada timun yang ada di di kita. Itu namanya kisah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa makan sejenis timun dengan rutop atau kurma muda, ya rutop, kurma yang masih basah ya, yang muda itu namanya rotop. Kalau sudah kering dan menghitam, maka namanya adalah tamar. Namanya tamar. Di hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam makan bersamaan dua, dengan dua jenis makanan. Yang pertama adalah e, timun tadi dicampur dengan rotop. Di antara hikmahnya adalah e, dari segi kesehatan bahwasanya rutub ini dia mengandung panas ya. Kemudian kalau kita sayur ini dia mengandung dingin. Jadi kalau dicampur maka akan seimbang. Jadi kalau kita makan panas terus, kambing, kurma, maka kemungkinan akan menimbulkan penyakit seperti sakit kepala misalnya. Kalau dia yang dimakan panas terus maka perlu diimbangkan, dinetralkan dengan yang dingin. Entah dengan buah-buahan atau dengan sayur-sayuran. Itu hadis yang pertama yang sudah kita kita ambil. Kemudian eh, yang berikutnya terdapat lagi eh, asar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau pernah diminta oleh ibunya agar Aisyah menggemukkan badannya, ya. Kemudian Aisyah menolak dikarenakan perintah dari ibunya ini adalah e, menggemukkan badan dengan adwiyah, dengan obat. Olah alam zaman dulu ya, obat menggemukkan badan itu apa? Kemudian ibunya akhirnya memberikan makanan berupa kisah dan retop, timun dan retop. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fasamintu alaihi ka ahsanis siman." Lalu saya pun gemuk dengan bentuk yang ideal, dengan bentuk yang bagus. Jadi beliau menggemukkan badan. Kenapa eh, ibu beliau ini menyuruh untuk menggemukkan badan? Karena beliau akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Aisyah akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Wallahu alam mungkin bagi orang Arab gemuk itu wanita gemuk lebih bagus daripada wanita yang kurus. Kemudian ibunya menyarankan untuk memakan obat tetapi nggak mau. Kemudian ibunya menyarankan agar makan kisah dan retop. Sehingga beliau Aisyah menjadi gemuk dengan bentuk yang yang bagus. Ya. Nah, kalau di kita kan yang kurus, yang langsing itu yang paling baik. Mungkin di Arab sana yang gemuk itu yang yang baik. Ya, makanya biar jangan heran kok gemuk-gemuk di sana gitu. Mungkin kebiasaan mereka bagi suami-suami itulah yang yang paling baik, gemuk dan berisi ya, bukan kurus. Kemudian hadis yang kedua Hadis 198 berkata Imam Tirmizi haddatsana Abdah ibnu Abdullah Al-Khuzai Al-Basri qala Haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittikh birrutab Menceritakan kepada kami Abdah bin Abdullah Al-Khuzai Al-Basri qala beliau berkata menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisham dari Sufyan dari Hisham bin Urwah dari abahnya Urwah bin Zubair bin Awam, ya, Urwah bin Zubair bin Awam. Berarti uh, Urwah ini adalah anaknya uh, anaknya Zubair bin bin Awam. Berarti Syam adalah cucunya Zubair bin bin Awam. Hisham bin Urwah an abihi yaitu Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, berarti Urwah ini siapanya Aisyah? Aisyah itu berdua bading lawan ibunya. Kan ibunya Urwah adalah Asma. Asma adalah saudarinya Abu Bakar. Berarti Urwah ini siapanya Aisyah. Ya? Ya, Aisyah adalah acilnya, berarti keponakan, iya. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena yakulul bitih birrutab. Beliau juga memakan bitih. Itu adalah semangka birrutab yang dicampur dengan rutab. Nah, berarti eh, di zaman Nabi itu banyak juga jenis buah-buahan. Ya bukan cuma yang kita ketahui kurma saja, anggur saja, kada, tetapi ada juga uh, timun tadi, kemudian ada juga semangka, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah memakan semangka yang dicampur dengan rotop. Kandungan ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu untuk menetralkan makanan. Kalau semangka itu sifatnya dingin, kalau kurma itu sifatnya apa? Panas. Jadi dia menetralkan sebuah makanan. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan wahwa bimakna ma sabaq li'anna harun wal bittih baridun. Fayak fayaksiru hararata hadza bi burudati dzaka qala Ibnu Qayyim rahimallahu fi Zadil Ma'ad wa fil bittih iddatu ahadith la yasihhu minha syai'un ghairu hadzal haditsil wahid wal murad bil akhdar. Hadis ini memiliki kandungan makna yang sama dengan hadis sebelumnya. Sebelumnya hadis tentang uh, timun tadi yang mana fungsi dari mencampurkan dua jenis makanan ini adalah untuk menetralkan makanan. Tidak melulu yang panas dimakan ya, kambing kah, sapi kah, tetapi ada penyeimbang yaitu buah-buahan. Karena rutop atau kurma muda, kurma yang baru matang itu sifatnya adalah panas, sama seperti madu sifatnya panas. Habatus saudi itu juga pak panas, ya. Sedangkan semangka sifatnya adalah dingin dan panasnya rutop akan dinetralkan, ya oleh dinginnya semang semangka. Makanya kalau kita makan yang panas, sebelumnya makan dulu buah-buahan. Makan kambing kah, daging madu maka seimbangkan dulu dengan buah-buahan atau sayur-sayuran. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ad berkaitan dengan semangka banyak hadis yang menyebutkan tentang semangka. Tetapi semuanya tidak sahih kecuali hadis ini saja. Hadis ini adalah sahih yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah makan semangka dan itu dicampur dengan rutop. Kemudian yang dimaksud dengan semangka ini adalah semangka hijau. Ya, semangka hijau yang luarnya adalah hijau. Selain itu adalah selain hijau. Luarnya bukan hijau, ada. Ya. Tapi yang dimaksud dengan semangka yang pernah dimakan oleh Rasul itu luarnya adalah hijau. Kemudian lanjut hadis 199. Qala al-Imam Tirmizi haddatsana Ibrahim ibnu Ya'qub qala haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Humaydan aw qala haddatsani Humaydun qala Wahb wa kana sadiqan lahu an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab kata Imam Tirmizi Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yaqub, beliau berkata, menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir. Wahab bin Jarir kunyah beliau Abul Abbas. Wahab bin Jarir kunyah beliau Abul Abbas. Beliau berkata menceritakan kepada kami abi, abahku. Nah, berarti keindahan sanat ini adalah anak meriwayatkan dari abahnya. Abahnya bernama Jarir ya, Jarir bin Hazim. Jarir bin Hazim. Beliau berkata, saya mendengar Humaid, Abu Humaid, atau beliau berkata, menceritakan kepadaku Humaid, Humaid adalah seorang tabi'in, Humaid at-Tawil. Qala Wahab, Wahab mengatakan, dan Humaid adalah sahabatku. Humaid adalah sahabatku. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya melihat Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara melon dan rutop. Jadi Nabi pernah juga makan dengan jenis yang pertama adalah melon, khirbis itu melon, yang kedua adalah rutop. Kandungan hadis ini juga sama dengan sebelumnya, fungsinya adalah menetralkan makanan tersebut. Nah, untuk kasus khirbis atau melon ya. Melon di sini adalah dia bentuknya e, luarnya warna hijau, melon hijau ya. Coba kita baca. Fihi anna annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbis war rutab bil akli wal muradu bil khirbis al asfar. Hadis ini memiliki kandungan bahwasanya Anas bin Malik melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan tatkala beliau makan antara melon dan rutab ketika beliau makan. Dan ini maksud dengan khirbis melon di sini adalah yang berwarna kuning. Jadi luarnya kuning, dalamnya adalah hijau. Masih ada rasanya ulun menyimpan fotonya. Nah ini. Kelihatan lah. <laughs> HP-nya halus. Nah. Aduh. Kelihatan lah. Ini khirbis, luarnya kuning. Kalau syammam itu melon juga, tapi luarnya hijau, dalamnya kuning. Itu syammam, melon juga. Tetapi kalau khirbis, luarnya kuning, dalamnya hijau. Dan melon itu mirip waluh sebujurnya, tapi dia halus dan lebih manis. Nah, jadi ini asfar ya, dia luarnya kuning, tapi dalamnya hijau itu khirbis, melon juga diterjemahkan. Syammam itu melon juga, tapi luarnya hijau, dalamnya kuning. Berbeda dengan uh, khirbis tadi, kelihatanlah. Ya. Jadi luarnya itu kuning, dalamnya hijau, itu khirbis. Tapi kalau syamam, luarnya hijau, dalamnya kuning. Hadis yang sebelumnya tadi itu uh, diriwayatkan juga oleh Imam Termedi di kitab beliau jami'nya dan juga Abu Daud di sunannya. Dinilai sahih oleh Syalbani. Hadis yang sekarang itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Nasai yang dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Langsung ke hadis 200. Imam Termedi berkata haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz Ar-Ramli qala Haddatsana Abdullah ibn Yazid ibn Sulti an Muhammad ibn Ishaq an Yazid bin Ruman an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala al-bittikh birrutab. Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya beliau berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramliyu. Ar-Ramliyu itu adalah nama tempat kalau nama sekarangnya adalah Ramala. Itu adanya di mana? Ramala. Bukan Palestina, Palestina. Jadi Ramala atau Romlah, kalau bahasa Arabnya Romlah, itu adalah nama tempat yang ada di Palestina. Nah, orang yang berasal dari sana disebut Ar-Romliyu, orang Ramalah. Zaman sekarang dijadikan nama Romli, berarti orang Palestina ini, padahal orang Banjar. Itu pentingnya kita mengetahui eh, makna-makna apa namanya? penyandaran sebuah sebuah nama. Nah, jadi ada nama seorang ulama besar Imam Romli Ibn Madhab Syafi'i, memang ada, tetapi nama asli beliau bukan Romli. Romli adalah orang ini berasal dari kota Ramallah yang ada di Palestina, bukan orang Banjar ya. Jadi Ar-Romli adalah orang Ramallah, Ramalah adalah tempat yang ada di Palestina. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid bin As-Salti dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Ruman dari Urwah. Urwah adalah uh, keponakannya dari Aisyah. Urwah bin Zubair bin Awam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan semangka dicampur dengan rutab. Kandungan hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 201. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik bin Anas ha. Nah, ini ha masih ingat apa kepanjangan dari ha? Jadi ha ini adalah rumus. Nah, jadi dalam istilah hadis pun ada rumus ya. Misalnya kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim maka cukup mim saja. Berarti maksudnya adalah muslim. Atau ditambah ta. Maksudnya adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Atau ditambah jah. Berarti Ibnu Majah. Atau ditambah to dan ba top. Berarti Imam Top Tabrani. Nah, ini sama ha ini maksudnya adalah tahwilus sanad. Perpindahan sanad. Dia memiliki dua jalur yang bercabangnya dari Imam Malik dari Imam Malik kemudian bercabang dari dua. Nah, cabang dua ini juga diambil dua-duanya oleh Imam Tirmidzi ya. Itu maksud dari tahwilus sanad di sini. Haddatsana Qutaibah kata Imam Tirmidzi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibnu Anas tahwilus sanad wa haddatsana Ishaq ibnu Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik. Nah, dari Malik sumbernya dari Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengambil diambil dari uh, dua jalur. Yang pertama adalah dari Kutaibah bin Sa'id, yang kedua dari Ma'an bin Isa. Yang dua jalur ini diambil dua-duanya dari eh, oleh Imam Imam Tirmizi. Dari An Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala "Kanan nasu idza ra'au awwal al thamar ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni a'udzu ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu qala Thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dzalika samar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas ha tahwilus sanad. Akhirnya kah anu papan tulis. kada <laughs> kedesakin di luar Kurdistan. Uh, eh, dan menceritakan kepada kami Ishak bin Musa. Ada kertas lambar kah? Ulah nak menuliskan. Kertas lagi di anu jadi. Bapak tulis halus ada kah? Ayo coba kalau ada bapak tulis halus tentang istilah tahwilus sanad. Ya belajarlah sedikit-sedikit eh, tentang mustalahul hadis. Laut spedolnya lah, kalau ada spedolnya kalau ditulis. Sambil nunggu kita baca dulu dan menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa qala beliau berkata menceritakan kepada kami Ma'an ya Ma'an bin Isa Ma'nun bin Isa qala beliau berkata menceritakan kepada kami Malik Imam Malik bin Anas uh, Imam Darul Hijrah ya Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i dari Suhail bin Abi Saleh Abi Saleh nama aslinya adalah Zakwan Abu Saleh Zakwan Zakwanu ya, Zakwanu. Dari Suhail bin Abi Soleh, Abu Soleh nama beliau adalah Zakwan. Dari abahnya berarti Abu Soleh yang bernama Zakwan. Anak meriwayatkan dari abahnya. An abihi dari abahnya Abu Soleh yang bernama Zakwan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata, "Kanan nasu idza ra'au awwal samar ja'u bihi la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya manusia, maksudnya para sahabat. Jika mereka melihat buah itu masak pertama kali, maka mereka datang dengan membawa buah tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di antara kebiasaan para sahabat kalau buah kalau tanaman atau pohon yang mereka tanam itu berbuah, maka mereka langsung membawanya ke hadapan Rasulullah Alaihi Wasallam Di antara uh, kebiasaan para sahabat ini, mereka menginginkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada, ada buah yang masak, kemudian para sahabat membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasul berdoa dengan keberkahan. Itu termasuk kebiasaan para sahabat. Tentang atahwilus sanat ya istilah. Jadi ada rumus nah di dalam kurung hak. Maksudnya adalah tahwilus sanat perpindahan sanat. Hadis ini diriwayatkan oleh kita tulis Imam Malik dulu, Imam Malik c. biar paham Imam Malik. Imam Malik mengambil hadis ini dari eh, Suhail bin Abi Soleh dari Suhail. Suhail dari abahnya yang bernama Abu Soleh Zakwan tadi. Abahnya mengambil dari Abu Hurairah. Abi Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Nah, jadi hak maksudnya adalah tahwil sanad, perpindahan sanad. Yang pertama eh, Ma'an ya. Ma'an. Jadi Imam Malik diambil eh, Imam Ma'an mengambil dari Imam Malik Kemudian dari Ishak bin Musa. Ishak bin Musa. Maksudnya Ishak bin Musa mengambil dari Ma'an. Ini e, diambil oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id. Imam Tirmidzi juga mengambil dari sini. Nah, coba kita dari kita baca dari awal. Kata Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Kutaibah bin Said. Kemudian dari Imam Malik, hak perpindahan sanad. Maksudnya dari awal pulang. Nah, wa haddatsana dan menceritakan kepada kami. Ini yang mengatakan adalah Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa dari Ma'an dari Imam Malik. Maksudnya Imam Tirmizi mengambil dari dua jalur yang pecahnya di mana? Di Imam Malik. Yang pertama eh, dari dari guru beliau Kutaibah dari Imam Malik, yang kedua Imam Tirmizi dari Ishaq dari Ma'an dari Malik. Nah, kalau kita lihat jalur yang lebih dekat kepada Nabi jalur mana? Kutaibah. Ini dinamakan dengan sanat Ali, lebih tinggi. Maksudnya antara beliau dengan Nabi itu sedikit lebih sedikit. Kalau ini nazil lebih banyak. Ya, jalurnya lebih banyak antara beliau dengan Rasulullah. Kan antara beliau dengan Malik cuma satu guru. Tetapi jalur yang kedua antara Imam Malik dan Imam Tirmizi ada dua rawi. Jadi ini maksudnya adalah tahwilus sanad. Yang pertama Imam Tirmizi mengambil dari Kutaibah dari Imam Malik, kemudian beliau memindahkan sanad, Imam Tirmizi mengambil dari Is dari Ma'an dan juga dari Imam Malik. Kemudian sama sampai ke atas sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan tahwilus sanad. Terus kita lanjutkan. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil makanan tersebut, beliau berdoa, Ya Allah berkahilah kami pada buah-buah kami dan berkahilah kami pada kota kami. Kota Madinah maksudnya dan berkahilah kami pada sok dan mut kami. Jadi sok itu adalah takaran bukan timbangan. Jadi sok itu kalau perkiraannya sekarang setara dengan 4 mut. Satu sok sama dengan 4 mut. Satu mut itu apa ini? Nah, kalau kita genggamkan kedua tangan, kita masukkan baras itu satu setemut. Tetapi tangan orang yang sedang, tidak kecil dan tidak besar. Ya, amun ini bisa halus bang. Kayak Abu Akilah itu lebih ganal, sedang lah, ukuran sedang. Itu dinamakan satu setemut penuh kita genggam tangan kita, eh, kita apa kita lebarkan seperti ini, ini nah, maka dinamakan satu mut. Empat mutnya adalah satu sok. Kemudian Nabi juga berdoa, ya Allah Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Jadi Khalil itu adalah kekasih. Nah, tetapi Khalil ini lebih tinggi daripada istilahnya Habib. Kalau Habib kan artinya kekasih. Kalau Khalil, kalau kita boleh terjemahkan adalah yang sangat dikasihi. Kalau Habib kekasih, kalau Khalil yang sangat dikasihi. Dan e, ada dua nabi yang mendapatkan gelar Khalil. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memberi nama anak dengan Khalil jangan disandarkan dengan kalimat Khalilullah atau Khalilur Rahman. Itu untuk Nabi, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menamakan nama Khalil maka cukup Khalil saja tanpa ada embel-embel Allah atau Khalilur Rahman ya. Kemudian Beliau melanjutkan doanya, dan sesungguhnya aku adalah hambamu dan nabimu, sesungguhnya Nabi Ibrahim berdoa kepadamu untuk kebaikan kota Mekah, dan aku pun berdoa kepadamu untuk kebaikan kota Madinah dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk kota Mekah dan semisalnya bersamanya. Abu Hurairah melanjutkan ceritanya, kemudian beliau, Nabi kita Muhammad SAW memanggil anak yang paling kecil yang beliau lihat kemudian beliau berikan buah itu kepadanya. Jadi eh, faedah dari hadis ini adalah yang pertama yang Allah sebutkan tadi bahwasanya para sahabat itu datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala panen kurma misalnya. Dan ini adalah kebiasaan beliau, kemudian beliau eh, para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar para sahabat mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi berkata di kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan tentang faidah hadis ini. Fihi bayanu maka alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam min makarimil akhlaq wa kamalis syafaqah war rahmah wa mulatafatil kibar wa sigar wa khusta biha bihadha as-saghir likaunihi arghabu fihi wa aktsaru tatallu'an wa hirsan alaihi. Kata Imam Nawawi menyebutkan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia dan kasih sayang beliau yang sempurna dan rahmat beliau dan lembutnya muamalah beliau baik kepada orang yang dewasa dan juga kepada orang yang kecil atau anak kecil. Dan disebutkan khusus di sini dengan anak kecil kan di akhir hadis kata Abu Hurairah Rasulullah SAW diberikan makanan, ternyata makanan tersebut yang kurma tadi diberikan kepada anak yang paling kecil. Ini menunjuk kenapa Rasulullah SAW memberikan kepada anak kecil tadi likaunihi bafihi. dikarenakan anak kecil itu suka sekali dengan kurma dan dia banyak memperhatikan kurma tadi dan juga sangat menginginkan kurma dan Nabi tahu anak itu menginginkan sekali kurma makanya Nabi berikan kurma tersebut kepada si anak kecil tadi. Pasti anak kecilnya bahagia karena kurma tersebut yang paling disukai oleh si anak kecil tadi. Kemudian uh, faedah yang kedua adalah sama yang dikatakan oleh Imam Nawawi juga di kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi qala ulama kanu yaf'aluna dzalika raghbatan fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam fi thamar wal walil Madinah wassa wal mud wa i'laman lahu sallallahu alaihi wasallam bi ibtida'i salahiha lima yata'allaqu biha az zakati wa ghairiha. Jadi kenapa para sahabat ini ketika mereka panen kurma sudah masak ya kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kurma tadi. Kata Imam Nawawi, para ulama berkata, mereka mengerjakan yang demikian karena menginginkan doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap buah tadi. Jadi mereka menginginkan agar Nabi mendoakan buah mereka dan juga mendoakan Madinah, kota Madinah, mendoakan sok mereka, kemudian mood mereka dan juga dalam rangka memberitahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan uh, munculnya apa namanya? buah itu masak, ya, buah itu siap dipanen karena berhubungan dengan masalah zakat. Jadi ini, ini sudah panen kemudian harus di, dizakati. Nah, ini juga dalam rangka mereka memberitahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka akan mengeluarkan zakat dari hasil uh, kurma tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya adalah uh, di sini Nabi Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengan keberkahan yang ada di kota Madinah ya. Maksudnya apa? Maksud dari keberkahan di kota Madinah, ma yashmal ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah wal hissiyah. Jadi yang disebutkan di kitab Tuhfatul Ahwadi karangan Sofiyur Rahman Barakfuri. Maksud dari keberkahan untuk kota Madinah adalah keberkahan yang mencakup keberkahan duniawi. Maksudnya seperti apa? E, tumbuh-tumbuhan itu banyak yang tumbuh, pepohonan, rindang ya di kota Madi, Madinah. Makanya kalau kalian perhatikan di kota Madinah itu banyak pohon kurmanya. Ya, jadi jadi dia lebih tatanan kotanya lebih rapi, kemudian apa namanya? pohonnya juga lebih banyak ya. Itu keberkahan dari sisi dunia. Kemudian keberkahan dari sisi akhirat. Seperti adanya Masjid Nabawi, kalau kita sholat di sana maka sama dengan seribu kali kali sholat ya. Kemudian dan hissiyah dan keberkahan yang bisa dilihat oleh panca indera seperti perluasan kota Madinah ya. Kemudian akhlak dari penduduk aslinya ya. Wataknya lembut, tidak tidak keras. Ini keberkahan yang ada di kota kota Madinah. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah kita baca penjelasan dari Syaikhul Razak. Uh, eh, Syaikhul Razak mengatakan, فيه أنهم كانوا يفرحون بأول الثمر بأول الثمر فرحا شديدا لأنهم لا يجدون الرطب إلا في وقت السرم ثم بعد ذلك يكون تمرا ولا يجدون الرطب إلى العام المقبل بخلاف زماننا هذا حيث وفظ الله للناس الرطب بتيسير الثلاجات فيجدونه طوال العام Syabda Razak menyebutkan tentang keutamaan uh, hadis ini. Beliau menyebutkan dalam hadis ini disebutkan bahwa para sahabat sangat bergembira ketika melihat buah yang muncul pertama kali. Ya, jadi para sahabat sangat bergembira kalau panen yang mereka tanam berupa buah kurma. Kemudian kegembiraan mereka juga didasari kalau mereka panen maka mereka menghadap ke Rasulullah SAW agar mendoakan buah atau tanaman mereka. Karena mereka hanya mendapatkan rutop atau kurma e, masak pada waktu awal panen. Setelah itu buah kurma akan menjadi tah tamar. Jadi kegembiraan mereka berikutnya dikarenakan rutop itu yang pertama kali mereka dapatkan ya ketika itu karena kalau sudah kelawasan kelamaan maka menjadi tamar menjadi ke kering. Dan tentu rutop lebih enak, lebih ada apa namanya? berair, lebih manis daripada ta, tamar. Dan mereka tidak akan menemukan rutop hingga tahun berikutnya. Nah, jadi kan kalau rutop itu kalau sudah kelamaan maka dia akan menjadi ta, tamar kering, kurmanya kering. Zaman dulu kereda kulkas. Zaman sekarang mau musim panas, musim dingin, semua waktu ada rutop karena dibuat di freezer atau kulkas ya. Jadi makanya mereka bahagia dengan rooftop itu karena dia lebih manis, lebih enak ya. Tidak ada tempat untuk menyimpan sehingga bertahan lama ya, maka mereka bergembira dengan adanya rooftop tadi. Ini berbeda dengan masa kita sekarang di mana Allah menjadikan rooftop tetap terjaga kesegarannya dengan adanya lemari pendingin sehingga kita bisa mendapatkannya sepanjang tahun di zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Ya kalau rutop ada mereka bergembira karena kada kada tahan lawas. Ya. Kalau sudah kelamaan maka menjadi ta, tamar, menghadangi pulang tahun berikutnya. Ya. Tidak sama seperti ki, kita bisa diawetkan di lemari pendingin. Kemudian kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika pertama kali melihat bakal buah kurma. Di sini disebutkan baku rotal balah. Maksudnya yang per, ya kurma yang pertama kali masak yaitu berbentuk ruh rutok. Kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ketika pertama kali melihat bakal buah kurma yang masih berbentuk rutok tadi, mereka membawanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambilnya beliau berdoa dengan doa yang penuh berkah ini, gembira karena akan dibawa ke hadapan Nabi dan Nabi mendoakan kepada doa dan kebaikan kota Madinah. Yaitu doa Allah membarik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah Wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Kemudian sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau juga berdoa di dalam doa ini, wahai Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu dan sesungguhnya aku adalah hambamu dan nabimu. Jadi perhatikan, Eh, di antara doa Nabi adalah di dalam hadis ini Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka. Hadis ini adalah semacam nau'un min anwa'it tawassul masyru'. Satu macam dari macam-macam tawassul yang dibolehkan. Kan Nabi berdoa tadi wahai Allah sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu dan sesungguhnya aku pun adalah hambamu dan nabimu. Ini adalah bentuk tawassul yang dibolehkan. Dari sisi apa? Wahwa tawassul ilallah bil obudiyah, Itu bertawassul dengan Allah dengan bentuk penghambaan. Kan Nabi mengatakan, Ibrahim adalah hambamu dan aku pun juga ham hambamu. Ini bentuk tawassul dengan obudiyah dengan penghambaan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim menghambakan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertawassul kepada Nabi Ibrahim kada. Bukan ya, tapi bertawassul dengan beliau adalah hamba Allah dan Nabi Muhammad juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Tawassul bil ubudiyah. Bertawassul dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan beramal saleh. soleh. Itu tawassul dengan amal soleh. Kemudian wazul wal iftiqar lahu jalla jalaluh dan juga bertawassul dengan menghinakan diri dan sangat membutuhkan atau menghajatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk kebaikan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim juga berdoa untuk kebaikan kota Mek Mekah. Di antaranya adalah kalau kita sholat di Masjidil Haram atau di Tanah Haram, maka sekali sholat sama dengan 100 ribu kali di luar eh, wilayah haram atau masjidil masjidil haram ya. ya semoga Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kita agar bisa uh, eh, sholat di sana entah dengan ibadah haji atau atau umroh. Fajazahullahu an ummatihi khairul jaza. Dan semoga Allah membalas beliau kepada umatnya dengan sebaik-baik balasan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan termasuk bentuk lemah lembutnya Nabi, ya sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih anak yang paling kecil yang ada di sana. Maka Rasulullah SAW pertama kali memberikan kepada di dia. Lianna nafsas sogir tata'allaku kubi akhtar. Dikarenakan dirinya diri si anak kecil tadi dia lebih banyak hatinya terkait terikat dengan kurma tadi. Maka ini menunjukkan bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ramahnya Nabi kepada anak kecil tadi, maka diberikan pertama kali kepada si anak tadi dikarenakan anak tersebut sangat bergembira dengan makanan ter tersebut. Ya Allah a'lam bisalah. Ya, ulun cukupkan sampai di hadis 200 201 ya. Allah akan kita uh, sambung di pertemuan berikutnya masih ada dua hadis lagi tentang buah-buahan yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya adalah di zaman Nabi bukan cuma kurma yang ada, bukan cuma anggur, apel, kada. Yang lain pun juga ada seperti timun tadi, seperti semangka, seperti melon ya. Bahkan sebelumnya kita pernah membahas bahwasanya kesukaan Nabi adalah dubba. Masih ingat Abu Akila waluh. Nah, bukan kulit binatang ya, salah terjemah. Jadi ini apa namanya? Eh, hadis-hadis uh, Imam Tirmizi yang beliau kumpulkan dalam sebuah kitab yang mana uh, kita membahas tentang sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa makanan beliau, minuman beliau, cangkir beliau ya baju perang beliau kita sebutkan uh, sudah pertemuan sebelumnya.